Masya Allah. Nah. Eh, diterjemah wangil nih, gawane pol. Nah. Eh. Di suatu hari telah datang seorang Arabi di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia doa dengan di dalamnya mengandungi macam-macam pujian kepada Allah, menceritakan keagungan Allah. Allah tidak ada semua yang selain Allah diatur oleh Allah diberi rezeki oleh Allah menyayangi yang besar menyayangi yang kecil jadi kekuatan bagi orang-orang yang lemah Dialah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan seluruh makhluk dengan sempurna. Dialah yang memberikan rizki yang menolong. Dialah jadi pembelanya orang-orang yang ingin dibela. Dialah Allah yang menciptakan selain Allah diciptakan dialah Allah yang menjaga selain Allah dijaga dialah Allah yang mengatur selain Allah diatur dialah Allah yang tahu berapa ukuran seluruh air yang ada di lautan kemudian beratnya berapa gunung-gunung tahu eh, pojokan-pojokan langit jumlahnya, luasnya berapa, hanyalah Allah yang tahu. Ya, Arabi tadi memuji-muji Allah dengan begitu panjang. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada seorang sahabat, Hei sahabatku, kalau Arabi tadi sudah datang, sudah selesai doanya, suruh datang kepada saya. Maka Arabi tadi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Nabi menghadiahkan kepada dia satu kantong uang dari emas. Ya. Maka Arabi tadi jadi senang sekali. Ditanya oleh Nabi wahai Arabi, tahukah kamu kenapa kamu saya beri hadiah satu kantong uang ini? Tahu ya Rasulullah karena saya dengan Tuhan ada kerabat. Dulu kakek Tuhan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam telah menikah dengan wanita dari kami dari kabilah Surhum dari Yaman. Akhirnya dari beliau keluarlah keturunan-keturunan termasuk engkau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan benar kamu memang kerabat saya, orang Yaman kerabat saya. Tapi bukan karena itu saya memberikan uang kepada kamu. Saya memberikan uang kepada kamu karena kamu begitu bagus memuji kepada Allah dengan pujian-pujian yang begitu panjang yang diceritakan tadi. Ini kalau ingin tahu artinya ya harus ditulis satu-satu diterjemah begitu. Panjangnya Paul tadi. Ya. اليوم جاءت عظمة الدنيا وعظمة المخلوق وعظمة الأسباب في قلوبنا. Sekarang ini telah datang keagungan dunia, keagungan asbab, keagungan makhluk di hati kita. Benda-benda telah menjadi besar di hati kita. Na'udzubillah, bisa-bisa keagungan Allah menjadi mengecil di hati kita. Kita ini telah tenggelam dalam macam-macam kebendaan, dalam perkantoran, dalam pekerjaan, dalam macam-macam kesibukan dunia. Akhirnya keagungan Allah, keagungan benda-benda menjadi membesar di hati kita. Keagungan Allah menjadi mengecil di hati kita. Sebaliknya para sahabat, mereka sibuk mengagungkan Allah, sibuk mengamalkan agama Allah, memperjukan Allah. Akhirnya mereka berhasil mengecilkan selain Allah di hati mereka. Masya Allah. Ini diceritakan para sahabat nih mereka berhasil mengecilkan selain Allah dari hati mereka. Diceritakan ada seorang sahabat diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil upeti dari negeri Bahrain. Yang mana negeri Bahrain dari Madinah perlu menyeberang selat, perlu menyeberang lautan. Maka pasukannya al al hadrami tidak mawajatus sufun. Mereka tidak menemukan adanya perahu. Akhirnya mereka bilang ala al hadrami bilang kepada lautan hei percian-percian air ini kalian tidak berhak untuk menghalangi perjalanan kami visabilillah hmm. maka beliau mengucapkan empat kalimat yang biasa kita dengar ya ali ya azim ya halimu ya alim dia tadi ditambah ya karim atau apa ya mujiz ajizna wahai Allah yang yang maha menyeberangkan seberangkan kami untuk menuju Bahrain maka diceritakan Al-Ala Al-Hadrami dengan pasukannya menyeberang lautan. Dan di situ ada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Beliau cerita demi Allah telapak-telapak kuda kami dan telapak-telapak unta kami tidak basah begitu menyeberang di atas lautan itu. Tidak nempel di atas lautan. Sepertinya nyeberang tapi ternyata ngambang di atas udara. Nah, maka begitu orang-orang Persia melihat pasukannya al al al hadromi mereka ketakutan mereka bilang demit demit demit nah, dewan dewan dewan jin jin jin akhirnya lari tunggang langgang nah, Allah Dia ceritakan ini keramatnya Allah ini seakan-akan melebihi mukjizatnya Nabi Musa nah, kalau Nabi Musa dulu berjalan dengan lautan dibelah menjadi dua belas akhirnya beliau berjalan di atas daratan jadi kalau Allah ini tidak berjalannya di atas lautan dan tidak nempel di lautan tersebut. Kenapa para hadirin umat ini kok dimuliakan oleh Allah sampai punya keramat-keramat seperti keramatnya para ambia bahkan zahirnya seperti melebihi karena umat ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi tanggung jawab seperti tanggung jawabnya ulul azmi minar rusul sebagaimana dalam ayat tadi kita tahu ulul azmi minar rusul ada lima di antaranya Nabi Nuh, di antaranya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, bukan ceritanya Abu Ala saja. Ada ceritanya lagi, ceritanya Amr bin As waktu itu beliau jadi gubernur Mesir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tundukkan lautan kepada Sayyidina Umar waktu zamannya Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Bagaimana diceritakan begitu Amr Mas menguasai Mesir, dulu di Mesir ada satu kebudayaan jahiliyah. Setiap tahun Sungai Nil harus diberi sesaji berupa Azmalul eh, ajmalul fatayat perempuan yang masih muda yang paling cantik dihiasi diberi perhiasan-perhiasan seperti mau jadikan pengantin kemudian dicelupkan di situ hidup-hidup nah. Baru sungai Nil mau mengalir. Akhirnya begitu Amir bin jadi gubernur dilarang. Gak boleh, ini bid'ah nih gak boleh. Hmm. Ini ringkasnya cerita panjang begitu gak boleh langsung sungai Nil gak mau mengalir. Hmm. Begitu gak mau mengalir Amr bin kirim surat kepada Sayyidina Omar, saya telah buat keputusan begini begini begini, maka oleh Sayyidina Omar dibenarkan keputusan itu. Kemudian Sayyidina Omar ngambil tinta, beliau nulis surat kepada Sungai Nil yang isinya surat dari Amirul Mukminin pimpinannya orang-orang beriman kepada Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, kalau kamu mengalir karena keinginan kamu sendiri, saya nggak perlu pada kamu. Hmm. Tapi kalau kamu mengalir karena Allah, saya minta kepada Allah supaya mengalirkan kamu. Hmm. Akhirnya surat tadi dikirimkan kepada Amir bin As. Beliau perintahkan supaya surat ini dimasukkan di sungai Nil. Begitu sungai Nil dimasuki surat tersebut Sungai Nil ketakutan langsung mengalir lagi sampai 15 hasta 15 eh, dirok satu dirok berarti setengah meter sampai 7 meteran dan sampai sekarang mulai zaman Sayyidina Umar tidak berkurang walaupun satu jengkal Masya Allah diceritakan juga ini sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka telah berhasil mengeluarkan kebesaran makhluk dari hati mereka dan berhasil memasukkan keagungan Allah di hati mereka. Mereka lihat makhluk itu diatur oleh Allah. Mau lautan, mau api, mau air, semuanya adalah makhluk diatur oleh Allah. Tidak bisa buat apa-apa tanpa seizin Allah telah terjadi zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah keluar burukan, telah keluar kawah, yakulul ahdar wal yabis. Yang mana kawah ini telah meludeskan banyak tanaman di Madinah yang kering yang hijau diludeskan oleh kawah itu. Maka Sayyidina Umar tidak berpikir, para sahabat tidak berpikir, kita perlu datangkan apa, datangkan asbab apa tidak. Berpikir ini kawah ini juga makhluknya Allah. Maka beliau berpikir kira-kira kak, jalan keluarnya bagaimana? Maka beliau ingat suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah datang ke masjid. Masjid biasanya nggak ada lampunya, tiba-tiba masjid itu sudah dipasang lampu-lampu hidup. Maka beliau tanya siapa yang masang lampu di masjid ini? Maka Rasulullah dibilang telah dipasang oleh Tamim Ad-Dari ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang beri lampu di Masjid Nabawi. Maka Nabi bilang kepada Tamim Ad-Dari, saya saya doa untuk kamu biar api tidak menyentuh kamu waktu kamu hidup ataupun waktu kamu telah mati. Nah, wah ini yang cocok untuk menyelesaikan ini orang yang telah didoakan Nabi ini. Maka Tamim dipanggil oleh Sayyidina Umar. Tamim, kamu tak beri tugas ini ada kawah keluar, kamu usir kawah itu. Nah, maka Sayyidina Umar di belakangnya Tamim, Tamim di depan. Tamim bilang Allahu Akbar, akhirnya api ini mundur. Begitu mau nyentuh Tamim, apinya mundur, takut. Nah, Allah Akbar mundur lagi, dimundurkan, mundurkan, didorong-dorong sampai masuk ke lubangnya terakhir kemudian ditutup. Selesai masalah. Nah, maka Sayyidina Umar bilang, Masya Allah saya lihat-lihat sendiri kejadian luar biasa ini. Orang yang melihat langsung tidak seperti orang yang hanya sekedar mendengar. Saya melihat keajaiban yang luar biasa di depan mata saya. Tamim berhasil memasukkan api di dalam lubangnya lagi. Masya Allah. <clears throat> Masya Allah para hadirin. Terjadi juga ada seorang tabi'i zamannya Sayyidina Umar. Ada seorang tabi'i dari Yaman. Namanya Abu Muslim Al-Khawlani waktu beliau hidup ada ada seorang yang wajahnya jelek, hitam lagi. hmm. namanya Aswad Al-Ansi. Dia ngaku ya da'in nubuwah. Dia ini ngaku jadi nabi. hmm. maka dia manggil Abu Muslim al Haulani untuk memaksa beliau mengakui dia sebagai nabi. Abu Muslim ditanya, "Hei Abu Muslim, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah? Ya, saya bersaksi begitu itu. Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Rasulullah? Saya nggak dengar apa yang kamu katakan. Kuping saya nggak dengar. Hmm. Maka Aswad al Ansi marah pada Abu Muslim. Akhirnya dia nyuruh orang-orang buat api unggun besar. Akhirnya Abu Muslim dimasukkan ke api. Dalam satu riwayat, beliau dimasukkan di api itu selama tiga hari. Dalam riwayat yang lain selama tujuh hari dalam hati. Selepas tujuh hari tidak ada satu helai rambut pun beliau yang tersentuh hati. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Kalau Nabi Ibrahim 40 hari, beliau tujuh hari. Karena beliau walaupun orang jauh dari Nabi, tapi karena beliau menghidupkan amalan dakwah, amalan agama, akhirnya Allah tolong beliau sebagaimana tolong Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana tolong ulul azmi, sebagaimana Allah tolong Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang mana beliau telah berhasil menafikan selain Allah dari hati beliau. Akhirnya beliau diusir dari Yaman. Oleh Aswan diusir, kemudian beliau pergi ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, beliau ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar senang sekali ketemu di beliau. Alhamdulillah, saya sebelum mati ditemukan di kalangan umat Muhammad ini ada orang yang telah terjadi pada dia sebagaimana kejadian pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Masya Allah para hadirin Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita meyakini bahwa seluruh makhluk ini Tanpa izinnya Allah tidak bisa buat apa-apa Samudra tidak bisa menenggelamkan Kecuali dengan izinnya Allah Dengan perintahnya Allah Samudra yang sama bisa menenggelamkan Samudra yang sama bisa menyelamatkan Sebagaimana cerita Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan Fir'aun. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah ceritakan Nabi Musa dengan uh, santri-santrinya telah pergi untuk menyelamatkan diri dari kedoliman Fir'aun. Akhirnya mereka sampai di pinggir lautan. Maka Bani Israel teriak-teriak ketakutan karena di depannya lautan, di belakangnya Fir'aun. Mereka bilang, Inna lamudrakun. Hai Musa, kami semuanya akan hancur nih, ditangkap oleh Fir'aun. Beliau mengatakan, ini kaumnya Nabi Musa ini nggak ada sifat dai, maka imannya lemah. Hanya ibadah, tapi dakwahnya kurang, akhirnya imannya lemah katanya. Dainya hanya satu saja, Nabi Musa saja, yang lainnya ngikut tok nggak ada pikir. Nah, akhirnya Nabi Musa mengatakan, "Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin." Jangan ngomong begitu. Allah bersama kami, bersama aku akan berikan petunjuk kepada aku. Maka Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memendungkan tongkat beliau ke lautan. Fang kullu azim. Maka lautan terbelah menjadi dua belas belah. Setiap belah itu menjadi jalan-jalan yang begitu besar dan lebar seperti gunung-gunung yang di lautan dibelah-belah belah gitu. Maka akhirnya Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel menyeberang. Laut yang sama menyelamatkan Nabi Musa. Akhirnya Fir'aun mengikuti laut yang sama menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Maha Kuasa barang yang sama untuk menyelamatkan Musa dan bala tentaranya dan untuk menghancurkan Fir'aun dan eh, bala tentaranya. Allah Begitu juga api para hadirin yang mengangkat Allah Subhanahu wa taala, api itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa seizin Allah. Sebagaimana kejadian zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, api tidak bisa membakar tanpa izinnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Nah, begitu juga ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam Begitu beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, maka beliau telah membawa pisau yang begitu tajam. Tapi pisau ini juga tanpa izinnya Allah tidak bisa buat apa-apa. Maka digesekkan di lehernya Nabi Ismail tidak mempan. Nah, maka Nabi Ibrahim lihat ini apa enggak? Apa kurang tajam? beliau bacokkan di e, di batu yang di samping beliau, batu terbelah menjadi dua. Nah, pisau yang sama bisa membelah batu, pisau yang sama dibacokkan kepada Nabi Ismail tidak mempan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk mengganti pengorbanan Nabi Ismail dengan domba dari surga, maka domba diturunkan dari surga. Begitu pisaunya Nabi Ibrahim digesekkan ke lehernya domba, langsung lehernya domba ter terkikis, eh, terbelah, eh, langsung tersembelih. Eh, maka semuanya para hamba Allah semua makhluk tanpa izinnya Allah tidak bisa buat apa-apa. para hadirin Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan apa saja dengan kudratnya tanpa asbab. Sebagaimana kakek kita Adam alaihi salatu wasalam Allah ciptakan kakek kita Adam dari kun, langsung jadi. Nah, tidak perlu ayah, tidak perlu ibu, nah, tidak perlu mengandung. Nah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berkuasa menciptakan Nabi Isa dari ibu saja tanpa ayah. Keluarlah Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Begitu juga ceritanya Nabi Soleh alaihi salatu wasalam. Allah kuasa mengeluarkan unta bukan dari perutnya unta, tapi dari batu. Nah, Allah keluarkan ontanya Nabi Soleh dari batu. Nah, maka para hadirin surat wa ta'ala, Allah juga berkuasa menciptakan makhluknya dari asbab. Tapi kita harus ingat, asbab ini juga ciptaan Allah. Tidak bisa memberikan apa-apa tanpa seizinnya Allah. Jangan sampai karena kita ini berkecimpung dengan asbab, lupa bahwa asbab ini juga ciptaan Allah tanpa izin Allah tidak bisa buat apa-apa. Para hadirin akan Allah subhanahu wa ta'ala karena kita ini hari-hari terus sibuk dengan asbab, akhirnya telah datang rusak pada yakin kita. Rusak yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang rusak yakin di hati kita kita jadi yakin kepada asbab. Berbeda dengan para sahabat. Mereka para hadirin karena Subhanahu wa taala berhasil menafikan asbab. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala fatahalahumul hujub. Allah Subhanahu wa taala telah membukakan hijab dari mereka dan Allah Subhanahu wa taala tolong mereka. Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini atau berhenti atau bertambah atau berkurang. Apa saja yang terjadi dan akan terjadi atau sedang terjadi semuanya adalah karena dikehendaki oleh Allah, karena beri diperintah oleh Allah. Tidak ada yang bisa bergerak sendiri. Para hadirin kita ini Masya Allah hari ini ngomong dunia, sibuk dunia, cinta dunia Sampai kita waktu sholat juga ingat dunia nah, Mana yang sholatnya adalah puncak hubungan hamba dengan Allah. Sujud kepada Allah waktu sujud loh. Yang sujud hanya jidatnya saja, di hatinya bersama dunia. Nah, ini benar-benar kurang adab para hadirin. Para hadirin bahkan Allah subhanahu wa ta'ala diceritakan dalam satu hadis kursi kurang lebih mafumnya. Kalau ada seorang hamba sujud waktu sholat kepada Allah. Tapi yang sujud bukan hatinya, hanya jidatnya saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai hambaku, kamu sujud dengan muka kamu saja. Sementara hatimu bersama selain saya. Apakah ada yang lebih baik daripada saya? Kok kamu tawajuh kepada dia? Para hadirin, coba kita pikir, apakah ada yang lebih baik melebihi Allah? Apakah yang bisa memberikan manfaat mudarat selain Allah? Kenapa kita tawajuh kepada selain Allah? Nah, waktu sholat pun masih tawajuh kepada selain Allah. Ini benar-benar hal yang perlu kita perhatikan benar nih. Waktu sholat, kalau nggak selain waktu sholat, beda lagi. Waktu sholat pun ingatnya selain Allah. Hmm. para hadirin, ada delapan perkara di dalam Al-Quran Allah sebutkan mencintai delapan perkara ini sebetulnya boleh-boleh saja. Anak, istri, keluarga, perdagangan, tempat, dan seterusnya yang disebutkan dalam surat Al-Bara'ah. Ini sebetulnya boleh-boleh saja dengan syarat cinta kita pada delapan perkara ini tidak melebihi cinta kita kepada tiga perkara. Allah dan Rasulnya dan berjuang visabilillah. Nah. Kalau sampai cinta pada delapan perkara ini mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang visabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam kita. Tunggulah seksa Allah akan datang pada orang-orang yang berbuat begitu itu. Dan orang itu dianggap oleh Allah termasuk orang-orang yang melanggar agama Allah tidak mau memberikan hidayah kepada mereka innallaha la yahdil qaumal fasiqin Masya Allah para kalau subhanahu wa ta'ala bagaimana ceritanya sahabat ada masalah apa-apa memahami ini dari Allah yang bisa menyelesaikan hanya Allah ada seorang sahabat namanya Abu Mi'lat dia biasa berdagang untuk memperdagangkan harta-harta sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat pada titip uang pada beliau, titip harta, kemudian beliau mudorobah diperdagangkan. Maka beliau dalam safar dagang beliau. Di tengah-tengah perjalanan, beliau dicegat oleh perampok. Perampok tadi bilang kepada Abu Mi'lat, Wahai Abu Mi'lat, malaka wa nafsaka. Berikan harta kamu dan diri kamu. Bondomu lan nyawamu tak jaluk. Nah, maka Abu Milak bilang, harta saya saja kamu ambil. Biarkan saya selamat. Tidak, saya sukanya harta dan nyawa. Nah, maka Abu Milak bilang, kalau memang kamu begitu, izinkan saya sholat dua rakaat. Bukan sholat biasa para hadirin. Ini sholat hakiki, bukan seperti sholat kita, sholat yang kosong. Nah, ini sholat hakiki yang akhirnya mendatangkan penyelesaian masalah. Maka beliau pun sholat. Beliau sholat empat rakaat dalam satu riwayat beliau sholat empat rakaat. Ada dua rakaat juga riwayat. Maka beliau sholat sambil doa dengan doa yang masyhur. Ya Wadud, Ya Zal Arshil Majid, Ya Fa'alan lima yurid. As'aluka bi'izzatika allati la turam wa mulkika allati la yudam wa binurika allati mala'a arkan arshik an takfiani syarra hadzal lis ya mughith aghithni ya mughith aghithni ya mughith aghithni maka belum selesai beliau menyelesaikan sholatnya, maka telah datang malaikat membunuh si perampok tadi. Perampoknya sudah berlumuran darah, mati di dekat beliau. Nah, maka begitu beliau selesai sholat, maka beliau bilang pada malaikat, satu perkataan yang menunjukkan tawajuh beliau bukan pada makhluk. Tawajuh beliau hanya kepada Allah. Beliau tanya pada malaikat tadi, siapa kamu yang Allah telah jadikan kamu asbab untuk menolong saya? Nah, Beliau tidak tanya pada dia siapa kamu yang telah menyelamatkan saya tidak. Siapa kamu yang telah Allah jadikan asbab untuk menolong saya? Maka beliau bilang, malaikat tadi bilang, saya adalah malaikat dari langit yang keempat. Waktu kamu doa, maka langit pertama goncang, langit kedua goncang, langit ketiga goncang, sampai langit keempat. Aku minta izin kepada Allah, ya Allah, izinkanlah aku untuk jadi asbab nolong hamba engkau yang lagi kesusahan itu. Maka akhirnya malaikat tadi turun dari langit keempat membunuh si perampok tadi. Nah. Para hamba karena subhanahu wa ta'ala ada seorang sahabat namanya Basir dia telah masuk Islam maka beliau bilang kepada Rasulullah ya Rasulullah semua amalan Islam saya sudah menerima sudah bisa amalkan kecuali dua hal saya nggak bisa pertama adalah uh, jihad berjuang fisabilillah saya nggak bisa berjuang fisabilillah karena saya ini punya 10 unta. Kemudian saya juga punya 10 anak. Saya nggak bisa meninggalkan mereka. Ini saya punya urusan begitu repot. Yang kedua saya juga nggak mau bayar zakat. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Basir Basir, kalau kamu nggak mau berjuang fisabilillah, kemudian nggak mau infak, kamu nanti masuk surga caranya bagaimana? Hmm. Ini seakan-akan Nabi SAW bilang kepada pasien nggak bisa kamu masuk surga kalau nggak mau berjuang fisabilillah dan nggak mau zakat. Nah, begitu juga para hadis para Allah Taala di antara tujuan kita khurud adalah memperbaiki sholat kita. Bagaimana sholat kita yang dari gambar sholat menuju hakikatnya sholat. Sebagaimana kita telah dengar bahwa sholat itu kalau dikerjakan dengan baik, dengan benar, maka sholat tadi akan menjadi uh, menjadi penolong bagi kita akan menjadi pemuda yang begitu tampan yang akan menolong kita, yang akan memberikan macam-macam kebaikan untuk kita. Nah, tapi sebaliknya kalau sholat itu tidak dikerjakan tidak benar, maka akan jadi seperti barang yang yang jelek, yang bau, yang akhirnya akan ditimpakan kepada muka kita. Di antara tujuannya kita harus bilah, biar kita menghilangkan taluk bergantungnya hati dengan makhluk, dengan cinta istri, dengan cinta anak, dengan tempat, dengan dunia semuanya para hadirin, kalau ini nggak keluar dari hati kita, nanti gawat. Kalau kita nanti menjelang mati, kemudian kita masih ada cinta cita di hati kita, kita nanti kalau disuruh ditanya, man robuk, siapa Tuhan engkau? Maka bisa-bisa kita nggak bisa jawab nanti. Nah. Insya Allah para hadirin, beliau cerita kami pernah ziarah ke salah satu mustasfayat, salah satu rumah sakit. Kemudian kita datang ke tempat ICU, tempat gawat darurat. Di sana kita tanya, "Hei dokter, bulan ini berapa orang yang mati?" Di Saun ada 90 orang mati. Dari 90 orang itu yang bisa mengucapkan la ilaha illallah berapa orang? Tiga orang. Nah. Terus yang lainnya mengucapkan apa? Ada yang bilang istriku. Nah. Ada yang bilang e, kebunku, ada yang bilang daganganku, ada yang bilang mobilku. Padahal dia yang fudu nafas al akhir. Dia ini dalam keadaan mengeluarkan nafas dia terakhir akhirnya keluarlah apa yang ada di hati dia itu maka para hadirin begitulah bahayanya kalau dalam hati kita ini ada ta'aluk kepada selain makhluk nanti kalau mati bahaya kita nggak bisa mengatakan Tuhan kita adalah Allah nah, maka eh, para sahabat Ridwanullah Ali Majma'in berbeda dengan kita dunia hanya di tangan saja tidak sampai masuk ke hati mereka jadi kalau kita di tangan juga pegang di hati juga masuk nah, maka para ulama mengatakan kalau kita ingin tahu apa yang di hati kita, sholatlah. Nanti begitu kita sholat akan keluar yang di hati kita. Mau keluar apa-apa ya itulah isi hati kita. Keluar yang keluar itulah isi hati kita. Maka pentingnya kurut fisabilillah untuk mengeluarkan ta'aluk ta'aluk itu kita biar kita selamat dunia akhirat para hadirin. Insya Allah semuanya niat. Pokoknya harus keluar semua para hadirin. Bagaimana telah kita sering dengar ceritanya Abdullah bin Rawahah Beliau telah diputuskan oleh Nabi untuk berangkat dengan Zaid bin Harithah dengan Ja'far dengan beliau sendiri untuk berangkat kepada satu perjuangan besar di tempat yang namanya Mu'tah. Yang mana beliau sebelum berangkat diberitahu oleh Nabi kalau Zaid nanti wafat, maka amirnya diganti dengan Ja'far. Kalau Ja'far wafat diganti dengan Abdullah bin Rahah, maka beliau yakin kalau saya berangkat mesti akan wafat ini, nggak akan belajar lagi. Nah, maka beliau ingin Jumatan terakhir dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-temannya sudah berangkat pagi. Maka beliau Jumatan duluan karena beliau punya kuda yang laju nanti akan bisa nyusul teman-temannya. Begitu selesai Jumatan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hmm. tanya kepada beliau, Ma'akhirat, kenapa kamu terlambat? Saya ingin Jumatan dengan engkau ya Rasulullah. Tahukah kamu dengan teman-teman kamu terlambat berapa lama? Satu pagi. Bukan. Kamu telah terlambat 500 tahun terlambat. Abdullah, seumpama kamu infakkan seluruh bumi, semuanya untuk nyusul keterlambatan kamu, kamu nggak kuasa. Hmm, kamu nggak bisa. Maka para hadirin bagaimana? Abdullah terlambat setengah hari saja oleh Nabi dikatakan begitu ruginya, begitu terlambatnya. Kita ini terlambat berapa lama para hadirin? Ya. kesempatan khurut ada di depan kita, kesempatan berjuang ada di depan kita. Kenapa kita menunda-nunda lagi? Semuanya insya Allah khurut para hadirin. Bagaimana Maulana Elias rahimahullah beliau wasiat kepada putra beliau Maulana Yusuf supaya pegang dengan amal dakwah ini kamu akan mendapatkan macam-macam kemanfaatan dan nusratullah. Sebaliknya kalau kamu tinggalkan, kamu akan seperti orang-orang dulu lagi akan terlantar tidak ditolong oleh Allah. Nah, ini masya Allah sifat-sifatnya orang Indonesia ini begitu luar biasa. Maka punya kewajiban untuk disebarkan seluruh dunia. Para hadirin jumlahnya orang di dunia ini sekarang kurang lebih 6 miliar. Yang muslim kurang lebih 1 miliar. Maka siapa yang tanggung jawab untuk mendakwai 5 miliar yang masih kafir itu? Tanggung jawab kita semua insya Allah. Ah, insya Allah. Hari-hari kurang lebih seluruh dunia. Bahkan ada yang mengatakan di Eropa sana saja 250 ribu orang mati tanpa membawa iman. Siapa yang tanggung jawab ini? Nah, maka semuanya insya Allah niat insya Allah. Tidak ada seorang pun kecuali daftar para hadir. Bismillah. Malaikat insya Allah ikut nulis juga ini. Ya. Allah Akbar. Bismillah. Empat bulan, empat puluh hari, berapa hari aja? Bangladesh. India, Bangladesh, IPB. Nah. Bismillah, Bismillah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Amin. Ya Allah mudahkan untuk mereka untuk meluangkan waktu dan berikan kemudian kemudahan harta untuk mereka ya Allah. Ya Allah bangkitkan mereka nanti kiamat bersama Rasulullah SAW. Kawinkan mereka dengan bidadari. Nah. Maharal hurul inab al khuruj fi sabillillah Bismillah. Maharnya bidadari adalah fi sabillillah Ada seorang bidadari yang namanya Ainak Marbiyah Pelayannya saja yang bagian kanan 70 ribu, bagian kiri 70 ribu. Untuk orang-orang yang mau fi sabillillah empat bulan empat puluh hari. Bismillah. Kita ini kalau kurut jangan lihat uang, lihat kudratullah. Bagaimana Anak Ilyas punya seorang murid namanya Maulana ah, eh, Said Akbar Khan. Waktu kita dulu di Pakistan kita ketemu beliau. Ya. Maka beliau ditaskil oleh Syekh Ilyas untuk putar seluruh alam, kurut seluruh alam. Maka beliau bilang, Syekh, saya ini hanya punya 6 rupiah, 600 rupiah mungkin gitu ya. 6 rupiah, bagaimana saya bisa putar seluruh alam? Niat dulu, putar seluruh alam maka beliau pun taat pada arahan Syekh Ilyas. Ya. Akhirnya sebelum beliau wafat sudah muter seluruh alam termasuk ke tempat beliau di Yaman. Mau kurut niat. Kemudian yang kedua, apa yang kita mampu kita infakkan. Kemudian yang ketiga doa. Kalau tiga perkara ini ada, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita kurut seluruh alam insyaallah para hadirin. Jangan percaya pada saku kita, percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Aina ashabul yaqin? Bismillah. Nah, mana orang-orang yang punya yakin ini? Bismillah. Kok ngomong ini? Nah. Beli bani ya, insyaallah bismillah. <laughs> Monggo monggo monggo. Bismillah bismillah. Bismillah. Nah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, teman-teman santri yang mau keluar 40 hari, nah, silahkan berdiri juga. Yang hadir di sini, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. Ya, insya Allah. Ya. اللهم Keluar لا 40 سهل hari, إلا ما seminggu جعلته lagi, insya سهلا Allah. ما Silakan, شاء insya الله Allah. ما شاء الله Nggak usah khawatir, kita ini mau kerja pada Allah. Allah akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Hmm. Insya Allah. Nah? لا نخاف لا نخاف الا من الله سبحانه نتوجه بقلوبنا الله يصلح لنا الاحوال كلها الله يعطينا النفقات الله يعطي كل شيء Allah yang akan menyelesaikan Allah masalah yang kita. adil Bekalnya berjaya, semuanya Allah. Allah yang akan selesaikan, insya Allah. بسم الله ما شاء الله الله بسم الله الله اكبر بسم الله الملائكه الان تسجل من مستعد من مستعد بسم الله Nah, malaikat juga ikut nulis siapa yang siap, siapa yang siap. Nah. كاميرا الهيه الان صور الله اكبر Nah. بسم الله Ini majlis ini diperlihatkan oleh Allah di depan para malaikat. Masya Allah. الله اكبر Nah, kata beliau seperti televisi dilihat para malaikat ini. Nah, هذه تنبورو احسن قريه في القرى الذي رايناها في اندونيسيا كلها Masya Allah. Beliau bilang Temboro ini kampung yang terbaik yang pernah saya lihat di Indonesia yang setelah saya. Ya Allah. حتى النساء حقهم ما شاء الله ما شاء الله حجاب وما شاء الله ارتحنا فيها كثير مثل اليمن Allah, masya Allah, perempuan-perempuannya pakai hijab. Kita jadi hati kita jadi senang dengan sebab suasana Temboro ini. Nah, Ahmadu الله على هذه في fi الله Hatta Allah يجي عليكم هذه ni'mah. Nah, nikmat ini dengan khurut fi sabilillah. Tunsyruha libaqiyat Indonesia kullaha sifat wal Ini mirip seperti Yaman. Perlu disebarkan ke seluruh Indonesia biar semuanya pakai hijab, biar semuanya kenal agama insyaallah para hadirin. Insyaallah. Nawaitu kullakum insyaallah. Insyaallah. Semuanya telah niat insya Allah kita. Taqabbal Allah. Nah. Doa Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم أمة حبيبك احفظ أمة حبيبك اهدي أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهد العالمين اللهم اهدنا واهد الناس جميعا آمين اللهم اهدنا واهد الناس جميعا آمين اللهم اهد الإنس والجان وعبدة الأوثان اللهم احيا الدين كله في العالم كله إلى قيام الساعة واجعلنا سببا لذلك وأبطل الباطل كله في العالم كله إلى قيام الساعة واجعلنا سببا لذلك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك آمين. وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك الرضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه جزاكم الله خير terima kasih terima kasih terima kasih السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خير Insyaallah. Ini mungkin bisa takrar 33 55 biar kita tambah semangat saling mutaskil masyaallah. Biar kita tambah semangat saling mutaskil masyaallah.